Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita pada hari ini dan saat ini kita bisa hadir dalam majlis ta'lim. Semoga apa yang kita laksanakan ini termasuk dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan Allahumma amin Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah sebagaimana pelajaran-pelajaran terdahulu saya membaca kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Al-Allamah Al-Kiai Al-Hajj Muhammad Hashim Ashari, yang pada saat ini kita akan membaca pada halaman ke-20. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini kita bisa mendapatkan barokah ilmu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mana beliau adalah peletak dasar dari Jamiyah Nahdlatul Ulama sehingga kita benar-benar bisa berkiblat kepada pendirinya yang mana sesuai dengan apa yang saya baca tentang biografi Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari konon beliau itu juga pernah bermukim atau belajar di Mekah Al-Mukarramah bahkan alhamdulillah saya juga pernah membaca silsilah sanad dari keilmuan beliau sambung atau mutasil sambung sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat kebetulan salah satu dari silsilah sanat keilmian beliau itu juga ada sambungnya dengan sanat keilmuan yang saya pelajari dari guru saya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Artinya bahwa apa yang Kiai Kiai Hashim Asy'ari pelajari di Mekah dengan apa yang dulu saya pelajari dan kawan-kawan pada atasnya itu ada yang sambung. Mudah-mudahan dengan demikian apa yang kita nukil dari perkataan-perkataan atau nukilan-nukilan dalam kitab Kiai Hashim Asy'ari ini menandakan bahwa kita ini peduli terhadap ajaran para ulama terdahulu ulama-ulama sepuh, bahkan ulama-ulama salaf yang rentet secara silsilah itu sambung kepada para imam minimal imam empat madhab yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali dan juga runtut setelah itu kepada generasinya tabi'ut tabi'in yaitu pengikut para tabi'in. Kemudian di atasnya runtut lagi kepada para tabi'in. Para tabi'in adalah murid dari para sahabat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu lanjut silsilah kepada para sahabat yang mana para sahabat itu adalah murid langsung dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membaca kelanjutan pelajaran terdahulu yaitu beliau Ki Haji Hasyim Asy'ari menukil hadis. Saya bacakan wa an Hisyam wa an Hisyam bin Urwata dari Hisham bin Urwah rahimahullahu taala annahu bahwasanya beliau sami'a abahu mendengarkan ayahnya Yakulu mengucapkan Lam yazal amru bani Israel mustaqiman senantiasa urusannya bani Israel ini orang-orang Yahudi di zaman dahulu kala ini ya mustaqiman lempeng lurus tidak bengkak bengkok benar-benar mengikuti garis alias jalur yang lurus. Kalau itu yang dipegang oleh orang-orang Yahudi ini di masa dahulu kala hatta sehingga hadatsa fihim al maulidun abna asabayal umam sampai suatu saat terjadilah banyak kelahiran-kelahiran dari anak anak tawanan yang kalah perang dengan orang Yahudi. Jadi hadis ini alias keterangan ini menerangkan bahwa sebenarnya dulu Bani Israel itu banyak yang lempeng dulunya. Dulunya ya, masih awal-awal mengikuti Nabi Musa dan para nabi yang sebelumnya itu lurus. Mengikuti garis yang lurus sampai di suatu masa mereka ini mengadakan peperangan dan menang. Kemudian dalam kemenangan itu mereka menawan beberapa tawanan baik laki-laki maupun perempuan. Maka tawanan-tawanan tawanan-tawanan maka tawanan-tawanan yang perempuan itu mereka kumpuli, mereka nikahi ya. Fa ahdatsu fihim kaula birra'i lantas keturunan dari pernikahan dengan tawanan-tawanan, yaitu kan orang luar ya, orang luar Bani Israel zaman itu, maka terjadilah dari keturunan-keturunan itu ahdathu membuat-buat fihim di kalangan mereka Bani Israel itu al-qaula birra'i, pendapat-pendapat dengan otak pikiran. Wa adallu Bani Israel lantas menyesatkanlah terhadap Bani Israel alias Bani Israel itu yang murni asli umatnya Nabi terdahulu sebenarnya banyak yang baik-baik banyak yang beriman kepada Allah kemudian turunan-turunannya yang berasal dari orang-orang di luar Bani Israel itulah kebanyakan memahami agama ini bukan dari tekstual ajaran nabinya tapi mempelajari dari akal pikirannya mengandalkan rasionalnya. Sehingga terjerumuslah lapan Israel itu kepada kesesatan-kesesatan yang mereka perbuat. Qala wa kana abi dan konon ayahku yaqulu mengatakan berarti siapa? Sahabat Urwah ya mengatakan as-sunan as-sunan Tidaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah Nabi yaitu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sunan as-sunan fa inna sunana kiwamuddin karena sesungguhnya hadis-hadis Nabi itu adalah tiang agama. Jadi kalau kita kepingin mengetahui sesuatu itu benar atau salah, standar kita Al-Quran, kemudian hadis, ya. Kemudian setelah itu pendapat para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam memahami Al-Qur'an maupun hadis. Karena mereka ini tahu persis bagaimana ayat-ayat itu turun dan bagaimana hadis-hadis itu disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Generasi para sahabat itu ilmunya mumpuni. Mereka dikatakan salaf yaitu orang terdahulu dari umat Islam. Itu yang kita pegang. Warwa Ibnu Wahbin an ibni Syihab Az-Zuhri diriwayatkan oleh Ibnu Wahbin Al-Imam Ibnu Wahab bin maaf an ibni Syihab Az-Zuhri dari Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimallahu taala kala beliau mengatakan innal yahuda wan Nasoro sesungguh, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu innama sesungguhnya mereka itu atau bahwasannya mereka itu insalahu minal ilmi sengaja meninggalkan ilmu alladzi kana biaidihim yang sesungguhnya ilmu itu dulunya ada di tangan mereka hina istaqallur ra'ya wa akhadu fihi tatkala mereka lebih mendahulukan pendapat-pendapat pribadi wa akhadhu fihi dan memperkuat pendapat pribadinya itu dengan meninggalkan ilmu yang diajarkan oleh para nabi dari Bani Israel. Masyaallah muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sebelumnya ya, sebelum pelajaran ini, pelajaran terdahulu Kiai Hasyim Asy'ari menerangkan bahwasanya umat Islam di suatu saat akan terjadi suatu masa yang orang Islam itu gandrung mengikuti tradisi, kebiasaan, ajaran orang Yahudi maupun orang Nasrani. Eh, Orang Yahudi mana yang diikuti? Diterangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada bab yang sekarang kita baca yaitu sebenarnya kata beliau, dulu masih zamannya nabi-nabi diturunkan di kalangan Bani Israel. Ini pengikut para nabi, Bani Israel itu berpegang teguh dengan nabinya. Apa yang diucapkan oleh nabinya ini diterima. Bahkan di dalam kitab Riyadus Solehin ada seorang tokoh dari Bani Israel yang umur yang umurnya itu 500 tahun itu saking taatnya ini kepada ajaran nabinya. Maka dia ini beribadah terus menerus selama 500 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang taat dulunya. Kemudian kecampuran dari orang-orang luar karena perang, menawan, kemudian tawanan itu yang perempuan dinikahi, maka lahirlah anak-anak yang tidak murni dari Bani Israel. Nah, yang tidak murni dari Bani Israel itu tetap menggunakan nama Bani Israel yang lahir terus menerus sampai di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad melihat bahwa Bani Israel yang sudah turun temurun itu di zaman Nabi Muhammad sudah rusak. Bahkan Allah sendiri menerangkan kepada Nabi Muhammad tentang rusaknya Bani Israel yang hasil dari keturunan-keturunan orang terdahulu. Apa di dalam firman Allah? Di dalam mensifati Bani Israel untuk memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman yuharrifunal kalimah amma mereka orang-orang Bani Israel itu gemarnya, sukanya adalah meroba-roba. Satu ayat tempatnya diroba-roba, satu dengan yang lainnya ditambahi, dikurangi. Ini adalah kalau dikatakan Bani Israel aspal ya, asli tapi palsu karena sudah keturunan keturunan. Yang Bani Israel alias Yahudi yang aspal inilah yang ditakuti oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Jangan-jangan umatku kata Nabi besok-besok mengikuti ini. Bani Israel yang aspal ini asli tapi palsu. Kapan itu Bani Israel menjadi aspal asli tapi asli tapi palsu? Tatkala mereka mulai meninggalkan ajaran nabi-nabinya dan lebih menggunakan pemikiran di dalam ber eh, melakukan kehidupan ya rasionalnya. Nah, Zaman sekarang apa yang ditakutkan Nabi itu sudah terjadi zaman sekarang ini. Banyak di antara umat Islam, bahkan tokoh-tokoh Islam kok di dunia ini. Saya pernah baca di Mesir, ya, ada juga tokoh-tokoh liberal yang selalu menggunakan akal pikiran. Bahkan ah, ada yang mengatakan orang katanya ini, kata orang-orang Mesir yang menggunakan pemikiran liberalnya itu katanya. Orang itu kalau minum homer selagi dia tidak mabuk, maka boleh-boleh saja untuk menghangatkan badan, boleh-boleh saja. Bahkan kalau misalnya ada pengajian ini agar seger gitu, badannya seger, maka sebaiknya adalah minum sedikit arak biar kelihatan sehat katanya. Asalkan tidak mabuk. Pemikiran ini digunakan, bukan larangan agama. Bukan larangan Al-Quran maupun larangan hadis. Demikian dan seterusnya. Ya. Nah, pemikiran-pemikiran ini kemudian diadopsi juga oleh orang-orang Indonesia. Orang Indonesia bahkan tokoh-tokoh sebagiannya itu lebih menggunakan rasionalnya, rasio pemikirannya daripada rujuk kepada Al-Qur'an maupun hadis Nabi atau pendapat para ulama salaf terdahulu. Ini kalau yang muda-muda ini rajin membuka uh, apa ya internet ya itu buka saja Google gitu ya. terus tulis di situ Saidiman tulis nama Saidiman Ahmad kalau di bab gambar itu nanti akan muncul di situ atau boleh tulis juga kesesatan jil gitu ya itu Saidiman Saidiman Ahmad namanya Saidiman Ahmad berarti identik dengan orang Islam. Ya dah, nama ini identik dengan orang Islam. Dia mengatakan demikian di dalam tulisannya yang liberal menggunakan rasionya, pemikirannya, tidak menggunakan akidah Islaminya. Dia mengatakan sebenarnya memilih Tuhan yang banyak itu jauh lebih demokratis daripada memilih Tuhan yang satu karena Tuhan yang satu itu dogmatis alias diktator. Jadi kalau pilih Allah itu dikatakan oleh dia diktator, sukanya perintah, perintah, perintah. Tapi kalau memilih Tuhan itu banyak, maka Tuhan itu akan bersepakat berunding untuk menentukan segala sesuatu. Ini dipikir secara otak dia, bukan dengan keimanan dia. Ini terjadi lah kalau Bani Israel yang sudah menggunakan pemikirannya itu menjadi rusak, pasti umat Islam pun demikian. Pada saat pada suatu zaman akan muncul orang yang lebih mengedepankan pemikirannya daripada doktrin-doktrin agama. Apa itu doktrin agama? Yaitu isi Al-Qur'an, ajaran Al-Qur'an, ajaran hadis yang difahami oleh para ulama salaf. Termasuk salah satu yang direntis oleh Kiai Hashim Ashari adalah membumikan pemikiran pemahaman para ulama salaf terdahulu di muka bumi Indonesia dengan wadah Nahdlatul Ulama. Nah, kalau ada orang yang mengaku warga NU kok menentang ajaran Kiai Hasyim Ashari? ini jelas pengkhianatan kepada pendirinya. Nauzubillahi min zalim. Ada orang mengaku NU misalnya. Ya. Kemudian di sana kita orang-orang tua terdahulu melarang. Bahkan di dalam kitab Asyifa juga di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi diterangkan banyak termasuk bab mengucapkan salam kepada non muslim. Di dalam kitab Al-Azkar disebutkan begini, Andai kata seseorang itu mengucapkan salam Assalamualaikum kepada seorang non-muslim, orang kafir. Kemudian setelah itu dia tahu bahwa yang diucapi salam itu kafir, maka dia wajib untuk mencabutnya. Dia mengatakan, "Pak, aku cabut salamku kepadamu tadi." Wajib begitu di dalam kitab Al Al Sama sekarang tidak. Katanya kita ini kan bermasyarakat, apalagi Indonesia adalah bukan negara Islam. Jadi ya boleh-boleh saja mengucapkan selamat Natal, tahun baru, selamat apa ya? Uh, Imlek misalnya ya. Selamat apa sajalah. Pokoknya apa namanya? Uh, uh, ritual-ritual atau hari raya, hari raya non muslim sekarang ini sudah banyak orang-orang kita baik yang kelasnya kelas mulai kelas desa, kelas kecamatan, kelas provinsi sampai kelas pusat itu gaya-gayaan. Dia berpikir, ya dah, ini kita di negara yang bukan negara Islam jadi boleh kita mengucapkan selamat kepada orang non muslim. Ini jauh bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala kan Kapan masa ini terjadi? Kayaknya di masa kita hidup ini yang banyak ter jadi naudzubillahi min dzalik. Baik, saya lanjutkan. Warawal Bukhari diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari fi sahihihi di dalam kitab sahihnya. An Urwata dari sahabat Urwah radhiyallahu taala qala beliau berkata hajja alaina Abdullah ibni Amr Hajj alaina Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhu haji atau melaksanakan ibadah hajilah Sayyidina Abdullah bin Amr sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu fasami'tuhu yaqul lantas aku Urwah ini yaqulu mengatakan maaf ya yaqulu maka maka aku Urwa mendengarkannya yaitu Abdullah bin Amr yaqulu mengucapkan sami'tu aku mendengarkan an nabi Shallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda innallaha sesungguhnya Allah la yanzi'ul ilma tidak mencabut ilmu itu bacaan aqtamuhu setelah atau ba'daan humuhu intizaan setelah Allah memberikannya ya, intizaan atau kepada mereka orang-orang Islam intizaan dengan sekaligus cabutan walakin tetapi yang tazihuhu Allah akan mencabut ilmu itu minhum dari orang-orang alim biqabdil ulama minhum dari para umat Islam ma'a beserta qabdil ulama bi'ilmihim dengan atau beserta wafatnya para ulama dengan ilmunya masing-masing. Fayabqa sehingga yang tersisa adalah nasun masyarakat orang-orang juhal bodoh-bodoh awam-awam yustaftauna mereka orang-orang bodoh itu dimintai fatwa, ditanya ilmu agama, fayaftauna biroyihim. Lantas orang awam-awam yang orang umum-umum yang dijadikan pemimpin itu berani berfatwa biroyihim dengan pendapat pribadi mereka, tapi tetap berbaju agama berfatwa dengan pendapat pribadi mereka tapi dia menggunakan baju agama ya kemudian fayadilluna lantas mereka itu yadilluna tersesat Orang-orang bodoh yang berfatwa dengan pendapat pribadinya itu pasti tersesat wayudilluna dan juga menyesatkan orang banyak. Ya ini zaman sekarang terjadi. Zaman sekarang ter terjadi. Ya, bahkan kadang-kadang kita sedih saudara-saudara kita. Ada yang tidak sekedar mengucapkan selamat Natal, bahkan ikut jaga orang yang Natalan. Ini kan luar biasa, bukan sekedar apa? Mengucapkan selamat Natal, nimbrung ikut dengan orang yang Natalan sebagai penjaga gereja. Nah, untuk ini, nah. Mereka kalau diingatkan, loh ini kan pendapat saya. Kan tidak apa-apa pendapat saya pribadi kan. Pendapat saya pribadi katanya. Ya. Ini yang terjadi. Fahaddatsu biha Aisyata. Lantas aku memberitahu hadis ini kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Thumma kemudian inna Abdullah bahwasanya Abdullah ibnu Amr Sayyidina Abdullah bin Amr itu hajja ba'du haji lagi di tahun berikutnya. Faqalat lantas Siti Aisyah mengatakan, "Yabna ukhti, hai anak saudaraku yaitu Urwah. Intolik ila Abdullah, tanyakan atau pergilah kepada Abdullah bin Amr, datangi dia Fastadzbit li minhu. Tolong pastikan lagi untukku apa yang datang darinya alladzi haddatsani minhu yang engkau telah memberitahukan aku hadisnya dari Nabi tentang ah, apa tadi masalah orang-orang yang jahil orang yang bodoh berfatwa katanya minhu darinya yaitu dari Sayyidina Abdullah bin Amr tuhu lantas aku mendatangi beliau Sayyidina Abdullah bin Amr tuhu dan aku Urwa menanyakan lagi Fahaddazani bihi kanahwi ma haddazani Lantas beliau Sayyidina Abdullah bin Amr Tetap mengajariku memberitahu hadis Persis dengan apa yang dulu diajarkan kepadaku Yaitu hadis Nabi Muhammad Alaihi fasallama fa'athbattu Aisyah fa'ataitu Aisyah fa'ataitu Aisyah lantas aku datangi Siti Aisyah Fa'akhbar Tuhan dan aku memberitahukan seperti apa yang aku dapati dari Sayyidina Abdullah bin Amr Fakolat lantas Siti Aisyah mengatakan Wallahi demi Allah Lakot hafidho Sungguh telah hafal Abdullah bin Amr yaitu Abdullah bin Amr. Sungguh Abdullah bin Amr ini memang orang yang hafal dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alias kejadian ini memang benar terjadi. Hadis Nabi yang berupa mukjizat, ya, bahwa di suatu zaman akan terjadi generasi yang orang-orang itu sebenarnya orang awam. Tapi berbicara agama dengan pendapat pribadi Sedangkan dia ini berbaju Islam Maka seakan-akan warna Islam itu adalah Warna corak dari pemikirannya pribadi itu Kalau dia ini menjadi tokoh di suatu tempat Sebut saja misalnya di Singosari Kemudian dia berbicara agama dengan pendapatnya Dan dia ini orang awam Asalnya orang bodoh Tapi dia berani Kemudian dia diikuti oleh orang Singosari misalnya, seluruh Singosari ikut padanya. Sedangkan dia berpendapat dengan pendapat pribadi. Dia adalah tokoh agama. Maka kalau dia tersesat, ini orang Singosari semuanya bakalan tersesat mengikuti orang tersebut. Ya, ini sudah diprediksikan oleh Nabi dengan mujizatnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu zaman sekarang sudah terjadi. Yang ingin saya katakan berarti mukjizat Nabi itu terbukti kebenarannya. Betul? Mukjizat Nabi yang memprediksikan suatu masa akan terjadi seperti itu dan hari ini sudah terjadi. Berarti mukjizat Nabi 1400 tahun ya, lebih berapa? 35 ya. Terdahulu 36 35 terdahulu atau gampangnya 14 abad yang lampau mukjizat itu berupa hadis Nabi memprediksikan hari ini terjadi. Apa yang kita katakan? Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Allah Maha benar. Demikian juga Rasulullah juga benarlah di dalam ber uh, mengucapkan sabda-sabdanya. Ya, ini sekarang aman terjadi. Wa fi Fathul Bari, di dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari adalah syarahnya kitab Sahih Bukhari an Masrukin dari Mas an Masrukin dari Masruk an Ibni Mas'ud dari Sayyidina Ibni Mas'ud namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Qala beliau berkata La ya'ti alaikum zamanun Ini sahabat Nabi ini ya Yang mengatakan La ya'ti alaikum zamanun Tidak akan datang Kepada kalian zamanun Suatu masa Illa kecuali Wa huwa asyarru Mimman kana qablahu Yang zaman kalian temu itu lebih buruk, lebih jahat, lebih rusak daripada zaman sebelum kalian ada. Jadi kalau dibandingkan zaman ini kita hidup dibandingkan dengan zaman Kiai Haji Hashim Ash'ari Pasti zaman sekarang ini lebih rusak Lebih bobrok, lebih buruk Keadaannya, manusianya, umat Islamnya Dibandingkan dengan zaman hidupnya Kiai Haji Hashim Ash'ari hari. Itu begitu maksudnya. Ama ini ketahuilah bahwasanya aku la uayyinu amiran khairan min amirin. Aku tidak menyebutkan satu pemimpin lebih baik dari lebih baik daripada pemimpin yang lain atau setelahnya. Wala aman khairan min amin. Dan aku tidak menyebutkan suatu tahun lebih baik daripada tahun yang lain walakin tetapi ulama uhum para ulama mereka maaf walakin tetapi ulama hukum ulama kalian wa hukum dan ahli fikih ahli agama kalian yadhhabuna mereka sudah pergi mereka sudah meninggalkan kita thumma la tajiduna minhum khalafan kemudian kalian tidak menemukan pengganti bagi ulama-ulama seperti yang ada di zaman sebelum kalian. Kalian sudah tidak lagi menemukan ulama-ulama sekelas Kiai Hasyim Asy'ari. Siapapun adanya di zaman sekarang di Indonesia barangkali demikian ya. Sudah tidak menemukan orang-orang sekelas Kiai Hasyim Asy'ari. Siapapun adanya pasti levelnya di bawah levelnya di bawah kemampuannya di keistimewanya keistimewaannya bawah beliau Kiai Hasyim Asy'ari. Karena itu kita umat NU, NO, warga NU NO, kalau mau ikut kebenaran rujukannya adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau bisa demikian jangan lainnya. Kalau lainnya dan petabrakan dengan Kiai Hasyim Asy'ari rusaklah siapa saja mengikuti orang-orang yang bertentangan dengan Kiai Hasyim Asy'ari dari kalangan orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Itu masalahnya. Ya. Ini termasuk apa yang disampaikan oleh para sahabat yang para sahabat itu mempelajari langsung dari hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan Thumma kemudian yaji'u qaumun datang kaum ya yaftuna mereka berfatwa fil umuri di dalam banyak masalah-masalah keumatan birohim dengan pendapat-pendapat pribadi fayumathilunal Islam maka mereka ini seakan-akan merusak melobangi Islam wa yuhadzimunahu dan merobohkan Islam dengan pemikiran-pemikirannya Islam ini seakan-akan opo opo Ya. Ya ini yang terjadi zaman sekarang ini. Zaman sekarang ya mulai kapan? Ya mulai kita hidup lah paling enggak. Mulai kita kecil sampai sekarang dan akan datang dan seterusnya seterusnya. Kita kadang-kadang ngeri ya. Kadang-kadang ngeri. Ada toko misalnya ada toko perjudian itu haram karena dilegalkan oleh seorang toko maka seakan-akan perjudian itu menjadi halal. Dulu SDSB pernah terjadi semacam itu, ya ada. Suatu aliran ini jelas-jelas menyesatkan seperti Syiah diakui oleh Kiai Hasyim Ashari sendiri bahwa Syiah itu adalah aliran yang sesat. Zaman sekarang banyak tokoh-tokoh NU mengatakan Syiah termasuk dalam Islam. Ya sama dengan kita. Sudah berbeda dengan ajaran Kiai Hasyim Ashari Bahkan juga ada mengatakan, oh kita ini NO ini adalah Syiah kultural sama dengan kulturnya Syiah. Wah ini pelecehan terhadap ajaran Kiai Hasyim Asy'ari. Ya ini pendapat-pendapat pribadi yang sebenarnya jangan diikuti. Kalau yang demikian diikuti, maka tunggu saja kehancuran umat ini, tunggu saja kehancuran umat ini. Naudzubillahimin. min. Nah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya kira pelajaran hari ini karena setelahnya ini adalah pasal baru, maka sementara waktu saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir dan kita pelajari dari bab yang kita pelajari hari ini dan sebelum-sebelumnya dapat menggugah kita dan menyadarkan kita agar kita ini kalau menjadi warga Ahlussunnah wal Jamaah, warga NU ya ikut ajaran pendirinya, jangan ikut selain pendirinya agar benar-benar kita mendapatkan barokah dari Kiai Ash dari Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kasar lembutnya saya mohon saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh